Yang pertama yaitu sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kita. Allah khalaqana wa razaqana dan telah menciptakan dan telah memberikan rezeki walam yatrukna hamala dan tidak membiarkan kita begitu saja bal arsala ilaina rasulan tetapi dia telah mengutus kepada kita seorang rasul atau ata'ahu dakhala jannah barang siapa yang mentaatinya maka dia akan masuk ke dalam surga waman atahu dakhala nar dan barang siapa yang mendurhakainya maka dia akan masuk ke dalam neraka والدليل قوله تعالى دليلنا firman الله سبحانه وتعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian sama arsalna ila fir'auna rasulan sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun fa'asa Fir'aunur rasul tetapi Fir'aun telah mendurhakai rasul fa'afatnau akhdaw wabila dan kami pun menyiksanya dengan siksaan yang pedih Asaniyah yang kedua أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته La malakun muqarrabun wa la mursal. Sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan dengan apapun dalam peribadatannya. Tidak juga dengan malaikat-malaikat yang dekat, maksudnya yang dekat posisinya terhadap Allah, wala nabiyun mursal dan tidak juga dengan nabi yang diutus. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dia disekutui dengan apapun. Baik dia disekutui dengan malaikat-malaikat karena memang ada di antara umat manusia yang menyembah malaikat satu firqah ada yang menyembah malaikat satu firqah ada yang bermusuhan dengan malaikat. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang menyembah malaikat. Kemudian dan tidak juga dia diridho terhadap orang yang menyekutukannya dengan nabi yang diutus. Walaupun nabi itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, delegasi Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak ridho kalau dirinya disekutui dengan nabi tersebut bahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun Allah tidak ridho padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling dicintai Allah secara mutlak dibandingkan apapun, dibandingkan siapapun. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu pun dalam masalah ibadah Allah tidak ridho, tidak ridho disebutui dengan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan makhluk-makhluk walaupun makhluk yang dia cintai. Demikian para ekofisik, Allah iyyakum. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menasehati umatnya agar tidak menjadikan dirinya sebagai sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekutu yang kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil. Artinya sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Di antaranya ketika seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya wa syi'ta, ya Rasulullah." Ya Rasulullah, E, terserah keinginanmu, terserah keinginan Allah dan keinginanmu. Di sini sahabat ini menyamakan keinginan Allah, kehendak Allah sama dengan kehendaknya Rasulullah. Padahal jelas kehendaknya Allah itu berbeda dengan kehendaknya Rasulullah. Setiap kehendak Allah pasti akan terjadi. Idza arada syai'an innama amruhu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun apabila perkara Allah urusan Allah apabila dia inginkan maka dia katakan kun fayakun jadi maka jadilah dia namun kehendak Rasulullah bisa saja tidak berlaku kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jadi sahabat ini tanpa sengaja telah menjadikan kehendak Allah sama seperti kehendak Rasulullah SAW. Oleh karena itu kata Rasulullah, Aja'al tani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan aku sebagai sekutu Allah? Apakah kamu menjadikan aku sekutu bagi Allah? Rasulullah tidak suka. Dia diposisikan seperti posisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain disebutkan <clears throat> La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji-mujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Walakin tetapi ku walakin kulu tetapi katakanlah Abdullah wa Rasuluh katakanlah aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya hambanya Allah untuk penyataan hambanya Allah untuk membantah ataupun untuk me, apa namanya untuk sebagai pembeda terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu merupakan salisu salasa. Satu di antara yang tiga. Tuhan yang salah satu Tuhan di antara Tuhan yang tiga. Makanya katakanlah, kata Rasulullah, aku adalah hambanya Allah. Bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian wa tetapi aku juga utusan Allah. Jadi jangan diperolok-olok begitu. Sebagaimana orang Yahudi memperolok Nabi Isa yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu merupakan anak zina. Jadi Islam itu merupakan umat yang pertengahan dalam mensikapi para rasul-rasulnya mereka meyakini para rasulnya itu adalah hamba Allah. Innama ana basyarun. Kul innama ana basyarun. Katakanlah ya Muhammad, aku adalah manusia. Dan kaum muslimin wajib mengakui dan meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah manusia. Tetapi nggak bisa dikatakan manusia seperti manusia biasanya. Kul innama ana basyarun mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian yuha ilayya tetapi aku mendapat wahyu makanya tidak bisa disamakan seperti manusia-manusia yang lain kita yakini dia sebagai manusia tetapi kita tidak bisa sembarangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu lebih mengedepat, lebih bersikap depan dibandingkan Allah dan Rasulnya artinya lebih eh, mengedepankan dirimu dibandingkan Allah dan Rasulnya tidak bisa. Karena Allah adalah yang menciptakan sekalian manusia dan Muhammad itu adalah utusannya. Oleh karena itu, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman ata'ahu dakhalal jannah, wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatinya, maka akan masuk ke dalam surga dan barang siapa yang mendurhakainya, maka dia masuk ke dalam neraka. Beda dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Barang siapa yang mentahati orang lain selain Rasulullah, ya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum tentu dia masuk surga karena mentaati itu. Bisa jadi dia malah masuk ke dalam neraka. Kalau ketaatannya tersebut menyalahi ketaatan kepada Khalik, Sang Pencipta. ada nah, demikian para ikhwan azza wa iyyakum. Dan barang siapa yang durhakai makhluk selain Rasulullah SAW, tidak harus dia masuk neraka. Bahkan bisa jadi dia masuk ke dalam surga. Ada demikian. Jadi katakan aku adalah hambanya Allah, tapi aku juga Rasulnya Allah, tidak sama seperti yang lain. Katakan yang Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam manusia seperti manusia yang lainnya, tetapi dia mendapat wahyu. Makanya kalau dia berbicara tidak sama seperti orang lain berbicara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dia berbicara dari wahyu yang telah diwahyukan kepada dirinya. Demikian para kafirin anzalallahu wa iyyakum. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Ana sayyidu ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin sekalian anak Adam bila fakhar tanpa uh, tanpa berbangga hati kata Rasulullah SAW. Jadi para rasul-rasul yang terdahulu masih di bawah level Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah masih di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam masalah ibadah tidak boleh kita kesekutukan Allah terhadap dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini disebutkan ya Allah tidak ridho, dia disikutukan dengan apapun dalam peribadatannya. Baik malaikat mukarrab, Malaikat mukarrab ini malaikat yang posisinya dekat dengan Allah. Ya, seperti malaikat Jibril. Yang malaikat-malaikat yang posisinya dekat dengan Allah, bukan malaikat sembarangan malaikat. Dan juga tidak nabi yang mursal, nabi yang diutus. Sedang nabi yang diutus saja tidak boleh kita serikatkan Allah dengan nabi tersebut apalagi yang lain-lainnya ini maksudnya ya apalagi yang lain-lainnya apalagi kita serikatkan Allah dengan matahari misalnya dengan bulan apalagi dengan berhala-berhala dengan manusia dengan pimpinan dan lain-lainnya jelas ini lebih tidak dibolehkan la tas la tasjudu wala lil qamari fasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in Jangan kamu menyembah kepada matahari, sujud jangan kamu sujud kepada matahari, sujud terhadap bulan, tapi sujudlah kamu terhadap zat yang telah menciptakan keduanya jika kamu memang benar-benar beribadah. Allah Subhanahu wa taala juga berkata kepada Nabi Isa ya Isa ya, ya Isa wahai Isa Apakah engkau yang menyuruh eh, apakah engkau yang menyuruh umatmu untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan? Ya jelas saja jawabannya tidak. Demikian para ekofidin azallahu iyyakum. Daliluhu qauluhu ta'ala dalilnya yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Janganlah kamu Tada'u ma'allahi ahada berdoa kepada ber, menserikatkan Allah, berdoa bersama Allah kepada yang lainnya, artinya menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa annal masajid lillah. Sesungguhnya masjid itu miliknya Allah. Jadi tidak ada yang layak disembah dalam masjid itu selain Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita boleh semena-mena di dalam masjid dengan alasan dia adalah milik Allah. Masjid itu ada pengurusnya. Ada yang mempertanggungjawabkannya, ada penanggung jawabnya. Jadi nggak bisa antum lakukan apa saja saya seenak antum dalam masjid apa namanya yang menyalahi peraturan masjid tersebut. Misalnya kalau masjid mengatakan DKMI mengatakan dilarang tidur di masjid, dilarang nginap di masjid, dilarang masak di masjid misalnya. Jangan antum memakai dalil wa annal masajidalillah Sesungguhnya masjid ini miliknya Allah. Ya memang miliknya Allah, tapi kami yang ngatur peraturannya kan begitu. Kalau nggak ada DKM-nya, siapa yang ngurus bagian dakwahnya? Siapa yang mengurus bagian kebersihannya? Nah demikian para ekofidin azallahu iyyakum. Ya, jadi memang masjid itu milik Allah. Ya, namun kan ada pengurusnya demikian. Ya, itu etikanya demikian para ekofidin azallahu iyyakum. Jadi para wahai rahimanallahu wa iyyakum intinya poin poin yang ketiga yang kedua ini bahwasanya Allah tidak ridho diserikatkan dengan apapun namanya. Dengan apapun. Dengan makhluknya. Karena selain Allah itu adalah makhluk. Dalam surat Zumar ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Kalau kamu kafir, Allah itu sebenarnya butuh terhadap kamu. Jadi jangan dikira kalau Allah, kalau kita itu uh, kafir, Allah akan merasa rugi kehilangan salah seorang hambanya. Enggak. Jangan perasaan. Kan begitu. Allah tidak akan rugi sedikit pun. Makanya pernah ketika saya setelah selesai khutbah, saya jelaskan mengenai Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Saya jelaskanlah masalah-masalah kewajiban seorang muslim untuk beribadah dan menjauhkan kesyirikan. Apa kata orang tarekat ini? Kelihatan orang tarekat, kasihan kali tuan bapak ya. Dia kepingin untuk disembah. Ah. kasihan kali tuan bapak, mintanya supaya disembah-sembah. Kalau Tuhan kami enggak. Ini dikarenakan apa? Karena dia enggak paham dikira ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ber, menyembah kepadaku, mengesahkan aku. Artinya kemaslahatan ini kembali kepada manusia itu sendiri. Allah nggak ada untungnya. Ya, tidak ada untungnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika kita uh, apa namanya? Ketika kita buat perlombaan untuk anak-anak, misalnya lomba azan, nanti mana yang menang dapat ini, dapat hadiah ini. Sebenarnya untuk kita kan gak ada pentingnya. Tapi kita buat peraturan itu untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan si anak, bukan kemaslahatan kita. Nah, begitu. Jadi ini yang salah dipahami. Demikian para ikhwan fillah, azallahu wa iyyakum. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kamu kafir, Allah nggak butuh dengan kalian silahkan saja kalian kafir. Dalam sebuah hadis kudusi yang sering saya singgung, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hambaku, apabila kalian dari dahulu, orang pertama kalian sampai orang yang terakhir kalian, jin dan manusia, semuanya memiliki hati seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian semuanya sama orang yang paling takwa contohnya saja kita katakan semuanya memiliki keimanan seperti keimanan Rasulullah dari awal sampai akhir jin dan manusia tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun law anna awwalakum wa in, wa akhirakum jin in, jinnakum wa insakum ala ala afjari qalbi rajulin minkum mana qata fi mulki syai'a. Kalau seandainya wahai hambaku, Manusia dari dahulu, orang yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin, seluruhnya memiliki hati paling kafir di dunia ini. Seperti Firaun lah kita katakan. Ya. Firaun, Haman atau Namrud misalnya, mereka-mereka mengaku sebagai Tuhan. Kalaupun semua manusia dan jin dari dahulu sampai yang terakhir seperti itu hatinya, kekafirannya tidak akan mengurangi kerjaanku sedikit pun. Oleh karena itu wa puru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kamu kafir, sungguhnya Allah tidak butuh terhadap kalian. Jadi kalau kita beribadah saat kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, itu masalahnya kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah sudah menyiapkan hadiah-hadiahnya. Ya. Allah sudah menyiapkan hadiah-hadiahnya. Hadiah yang tidak pernah terdengar oleh mata, tidak pernah terdengar oleh mata tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati. Allah menyediakan para bidadari-bidadari yang nggak pernah disangka-sangka gimana bentuknya. dan begitu. Semua itu disediakan bagi orang yang mau beramal, begitu. Dan tidak ada pentingnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yarda kufur dan Allah tidak ridho kekafiran ada pada hambanya tidak ridho. Wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan ridho kepada kalian. Ya. Kalau kalau kalian bersyukur, maka Allah ridho kepada kalian. Lantas kalau kalian tidak bersyukur, jelas Allah tidak ridho. Dan apakah Allah akan uh, merasa kekurangan? Tidak. Berbeda dengan manusia kan? manusia itu kalau seandainya uh, uh, apa namanya kalau seandainya memberi maka kepinginnya supaya di diberi kalau bisa ya ada imbalannya lah kan begitu kalau di diberi apa namanya sepiring kolak ya paling enggak besok besok jangan lupa lah kalau buat kolak kirim juga kan begitu maunya kan begitu dan memang dalam Islam juga di, dianjurkan untuk seperti itu dianjurkan untuk seperti itu. Tapi kan pamrihnya itu untuk kepentingan yang si pemberi kalau e, apa namanya pemberi itu menginginkan dia di, disyukuri namun Allah Subhanahu wa taala ya kalau dia disyukuri sebenarnya nggak ada manfaatnya bagi dirinya. Tapi Allah ridho terhadap orang tersebut. Karena apa? Karena dia telah menjalankan perintahnya. Apa ayat yang menyebutkan apabila kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmat Iya la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah. Aku akan tambah untuk kalian. Makanya kalau kita renung-renungkan surat Ar-Rahman Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban dan seterusnya Diulang-ulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustai? Diulang lagi nikmat mana lagi yang kamu dustai? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustai karena sudah terlalu banyak nikmat yang kita dapati. Sudah terlalu banyak. Dari mulai kita tidur sampai tidur lagi itu semua nikmat. Tidur itu sendiri pun nikmat. Bisa bangun tidur pun itu nikmat. Ya. Bisa tidur itu nikmat, bisa bangun tidur itu nikmat. Bisa makan nikmat, bisa buang yang sisanya juga nikmat. Berapa banyak orang yang sakit karena nggak bisa tidur? Berapa banyak orang yang sakit karena nggak bisa bangun-bangun? Berapa banyak orang yang sakit karena nggak bisa makan? Berapa banyak orang yang makan sakit karena nggak bisa buang? Semuanya nggak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal, Allah tidak ridho kalian mensukutukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna Allah ayyusyraka bih." Allah mengampuni dosa. Allah Inna Allah la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dalam ayat yang lain disebutkan walau asyraku la la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan kami hapuskan seluruh amalan-amalannya. Percuma dia berbuat baik kalau dia berbuat syirik apapun kebaikan yang dia lakukan, kalau dia mensekutukan Allah, maka seluruhnya, seluruh perbuatan baiknya akan pupus tanpa nilai sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rasulnya, laqad uhiya ilaika" Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu wa ilal ladina min qablika dan kepada orang sebelum kamu la in asyrafta apabila kamu berbuat syirik la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min khasirin. Akan dihapuskan seluruh amalanmu dan kamu menjadi orang yang merugi. Ucapan ini ditujukan kepada rasulnya yang mendapat wahyu. Para rasul saja diancam seperti ini. Apalagi orang yang lain. Orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala yaitu para rasul. Begitupun Allah mengingatkan, jangan sampai-sampai kalian buat syirik. Jangan sampai sam, jangan sampai kalian berbuat syirik. Kalau kalian berbuat syirik, betapa hebat pun amalan kalian akan musnah, pupus tanpa nilai sama sekali. Makanya dakwah yang paling mulia, dakwah menjauhkan orang dari perbuatan syirik. Ini dakwah yang paling mulia. Dan itulah dakwah para nabi. Itulah dakwah para sahabat. Itulah dakwah para al-hadis dan itulah dakwah para salafiyin. Inilah dakwah yang pertama sekali. Ya, makanya kalau ada komentar-komentar kalian itu dikit-dikit tauhid uluhiyah, uluhiyah asma sifat. Uluhiyah uh, uluhiyah asma sifat. Tidak pernah membahas masalah yang lain-lain. Dikit-dikit ini syirik kecil, syirik besar, syirik kecil, syirik besar. Sudahlah selesai masalahnya. Mari kita berpolitik. Ya, dan begitu. Ada mungkin mereka fidin azza wa iyyakum. Banyak masalah yang harus kita selesaikan dibandingkan kita belajar masalah tauhid. Ini akan merusak manusia saja, artinya bisa memecah belah kaum muslimin. Karena kalau kita katakan saja tidak boleh apa namanya datang ke kuburan untuk meminta jodoh misalnya, minta rezeki misalnya, nanti kaum muslimin akan pecah. Udahlah biarkan saja, yang penting kita tuh bersatu. Bersatu di atas apa? Kan begitu. Kalau tidak bersatu di atas tauhid untuk apa bersatu? Apapun amalan, perjuangan jihad yang dilakukan kalau orang yang melakukannya ada berbuat syirik percuma. Percuma. Para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Makanya percuma kalau orang yang kata yang mengatakan mari jihad fisabilillah tapi dia masih menga, apa mengalumi jimat misalnya. Itu apa? Ya. Makanya sebagian uh, para ada para mujahidin Afghanistan dahulu ya begitu jihad perang lawan Rusia tapi pakai jimat kan sayang kasihan dia me, apa namanya me, menyabung nyawanya tapi tergolong pada perbuatan syirik kan sayang padahal tidak ada yang paling berharga pada dirinya kecuali nyawa kan begitu tapi dia berbuat syirik nah, demikian para kafirin azzaallahu iyyakum makanya para ulama kita mengatakan tidak ada orang yang paling kasih terhadap manusia selain ahli hadis selain ahli sunnah tidak ada seorang pun ya, yang paling kasih terhadap manusia kecuali ahli sunnah. Ahli sunnah a'rafahum bil khaliq. Ahli sunnah orang yang paling tahu tentang khaliq wa arhamuhum bil makhluk dan yang paling sayang terhadap makhluk. Kalau yang lain mungkin ketika ada penindasan yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang lain mungkin yang terpikir udah kirim baju, kirim sendal, kirim apa sajalah, kirim yang underwear, overwear semualah kan begitu. Dikirim batuan ini segala macam senjata. Namun apa yang berpikir oleh para ulama-ulama salaf? Gimana mereka ini yang mengenai akidahnya? Itu yang berpikir. Karena kalaupun dia diberi sandang pangan dan papan yang lengkap kalau dia musyrik, apa fungsinya sama sekali para ekwa? Demikian. Ya. Jadi yang dinilai pertama itu ya, bagaimana akidahnya? Bagaimana akidahnya? Demikian para azza wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin." Kalau kamu ridho terhadap mereka, sungguhnya Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang fasik, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhafidin azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, perkara yang kedua yang harus kita perhatikan, Allah tidak ridho dia diserikatkan dengan apapun. Dan kesyirikan ini akan meluluh lantahkan keamalan amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Akan meluluh lantahkan akan menghapuskan seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang wa qadimna ila ma min amalin akan kami tayangkan kepadanya seluruh amalan-amalan yang telah dia lakukan faja'alnahu haba'an mansura dan akan kami jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan tidak bernilai sama sekali sangat disayangkan Salat yang dahulu dia lakukan akhirnya tidak bernilai puasa yang dia lakukan tidak bernilai sedekah yang dia lakukan tidak bernilai dikarenakan satu hal yaitu berbuat ke syirika. Demikian para ekofidin Allah wa Memang kalau kita lihat sekilas dakwah tauhid sepertinya dakwah yang kolot kan begitu, ortodok. Ya, ortodok macamnya sekarang ini tidak lah dakwah. Sepertinya begitu. Kita itu perlu dakwah yang lebih modern, tidak hanya mendakwah apa namanya tidak dakwah pada tauhid. Tauhid itu sudah selesai lah urusannya ini dikarenakan apa? Dikarenakan sebagian kaum muslim e, mengira bahwasanya kalau sudah dia Islam berarti dia tauhid, bertauhid. Belum tentu. Ya. Berapa banyak orang yang muslim tapi dia tidak paham tentang kesyirikan, akhirnya dia jatuh kepada kesyirikan. Dia terkadang berbicara tentang tauhid tapi dia tidak pernah berbicara tentang kesyirikan. Sebagaimana Hudzaifah ibn Yaman kana kanu kana an ta'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Orang-orang dahulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ayyudrikani. Dan aku sering bertanya tentang kepada beliau tentang suatu keburukan kejahatan karena khawatir nanti aku bisa jatuh pada perbuatan jelek tersebut. Jadi kita mengetahui kejelekan, kesyirikan agar kita bisa waspada terhadap diri kita agar tidak jatuh kepada kesyirikan tersebut. Oleh karena itu seorang yang tidak memahami kesyirikan dia tidak akan paham tentang masalah tauhid. Ya, karena sesuatu itu akan lebih dipahami jika kita paham lawannya. Para kafirin azzaallahu iyyakum. Ya, wa in tardau anhum fa innallaha la 'anil qaumil fasikin. Kalau kalian ridho terhadap mereka, sungguhnya Allah tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang yang fasik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman wa qatilum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kullu lillah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah. Sampai tidak ada lagi fitnah maksudnya tidak ada lagi ke syirikan. Karena kalau fitnah dalam arti umum orang yang sudah masuk Islam juga banyak fitnah-fitnah. Pada zaman sahabat juga sudah banyak fitnah. Bahkan kata Rasulullah Umar bin Khattab merupakan pintu fitnah yang sudah bobol, sudah pecah. Kalau Umar bin Khattab sudah meninggal berarti pintu penghalang fitnah sudah pecah. Berarti setelah itu akan kaum muslimin akan dilanda fitnah yang sangat hebat. Nah, begitu. Ya. Jadi sudah ada fitnah, namun maksud fitnah di ayat ini yaitu hatta la takuna fitnah sampai tidak ada lagi kesyirikan. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan aku adalah utusan Allah. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah tugas manusia kalau dia sudah bertauhid, maka dia harus mengajak orang lain untuk bertauhid. Kalau ada yang menghalanginya, kalau dia punya kekuasaan, maka dia harus beres si ini, selesaikan masalahnya dengan kekuatannya. Ya, menurut minkum kalau fal yughayyir biadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia tukar dengan kekuasaannya. Tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar dibandingkan ke syirikan. Nah, demikian para fakirin azallahu wa iyyakum. Jadi, kaum muslimin berperang itu untuk apa? Semata-mata untuk menyebarkan haknya Allah. Orang-orang yang tidak uh, memberikan haknya Allah memang nggak pantas untuk hidup. Orang-orang yang tidak memberikan haknya Allah yaitu ibadah kepada Allah tidak berhak untuk hidup di atas bumi ini. Karena dia telah mendurhakai zat yang telah di, menciptakan dia, yang telah memberi dia rezeki, yang telah mematikan dia, yang telah menghidupkan dia. Ya. Inilah zat yang dia durhakai, makanya nggak pantas dia hidup. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Ya. Jadi itu memang Islam. Artinya disuruh untuk berperang, memerangi orang-orang yang berbuat syirik. Namun, eh, peperangan ini jika ada yang menghalangi dakwah jika ada yang menghalangi, kalau nggak ada yang menghalangi, ya maka tidak ada perang. Yang ada hanya dakwah. Tidak bisa juga memaksa orang untuk untuk masuk ke dalam Islam. Karena apa? La ikroha fitin tidak ada paksaan dalam agama. Makanya di dalam negara Islam ada yang namanya kafir dimi orang kafir tapi di bawah perlindungan Islam. Mengapa dia dilindungi? Karena dia berada di bawah negara Islam dan dia tidak menghalangi dakwah tauhid. Begitu. Yang diperangi adalah negara-negara yang menghalangi dakwah tauhid. Kalau mereka membiarkan dakwah tersebut masuk tidak akan diperangi. Demikian para hafidin, azallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah maka dia maka Allah mengharamkan untuknya surga. Kalau sudah diharamkan dia masuk surga, berarti tempatnya neraka. Wa ma'wahum nar. Tempatnya neraka. Karena di akhirat nanti tempat itu hanya dua. Kalau dia nggak masuk surga, dia neraka. Makanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang kondisi orang mukmin nanti di hari akhirat, mereka akan diharamkan neraka, diharamkan e, api neraka untuk dirinya. Maksudnya masuk neraka tapi nggak terbakar begitu, tidak disiksa. Bukan begitu, artinya masuk surga. Demikian juga mereka yang diharamkan masuk surga artinya masuk neraka. satu yang ketiga, annaman ata'ar rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalat man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrabal qarib bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah maka dia tidak boleh berkasih sayang terhadap orang yang membenci dan memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun orang tersebut kerabat terdekatnya ini konsekuensi daripada tauhid ya. Bagaimana mungkin kita bisa sayang terhadap orang yang ya, sayang terhadap orang yang memusuhi orang yang kita cintai? Orang yang kita cintai adalah Rasulullah, tapi dia benci. Takkan mungkin. Ya. Ada demikian. Makanya ini konsekuensi daripada tauhid tadi. Kalau Anda sudah bertauhid, maka satu hal yang Anda harus ketahui harus benci terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Demikian. Ya. Namun harus kita perhatikan, jangan sampai terjatuh pada sebuah hizbi baru, hizbi yang berkedok salafi atau berkedok ahli hadis ataupun yang dengan nama-nama bagus lainnya. Artinya kalau ada seorang yang tidak suka dengan gurunya, maka di diidentikan orang tersebut telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini jelas salah. Ya, jelas salah. Barang siapa yang musuh dengan gurunya misalnya, ya, tidak suka dengan gurunya, kemudian diidentikan mereka ini tidak cinta dengan Allah dan Rasulnya. Tidak seperti itu. Lihat, benci terhadap gurunya karena apa? Jangan-jangan memang akhlak gurunya nggak beres, kan begitu. Nah, jangan ada masalah lain. Bukan dikarenakan benci terhadap gurunya itu karena gurunya memegang memegang sunnah bukan karena itu. Tapi dikarenakan faktor yang lain, terlalu kasar misalnya, jadi orang nggak suka dengan dakwahnya. Kadang-kadang kan begitu di tengah-tengah masyarakat kita ini, ketika dia berdakwah mengajak orang untuk sunnah, tapi gayanya kasar gak diterima oleh orang yang mendengarnya dia katakan ini ahli bid'ah. Kenapa nggak mau menerima sunnah? Eh lihat-lihat dulu, ya, lihat-lihat dulu orang nggak nerima itu karena kasarnya kamu atau karena kamu mendakwakan sunnah ini jadu, jadi harus banyak introspeksi. Jangan-jangan karena kamu kasarnya bukan karena sunnahnya. Ya. Dan ini saya kira bukan hanya terletak pada duat-duat yang berhadapan dengan masyarakat umum. Para duat-duat level apa namanya single fighter juga seperti itu kan begitu. Ya, artinya uh, apa namanya berdakwah secara face to face misalnya kan atau pribadi-pribadi Misalnya berbicara dengan temannya begini begini begini begini. Ah kamu ah, ahli bid'ah, gak terima. Kamu ahli bid'ah. Nah, kan begitu. Padahal yang dia tidak terima sebenarnya bukan Quran sunnahnya tetapi sikapnya itu yang salah. Nah, demikian para ikhwatiddin, azallahu wa iyyakum. Ya, makanya para ikhwah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh baginya berkasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Atau inilah yang disebut dengan wala wal baro. Wala wal baro. Ini juga masalah wala wal baro banyak yang salah menempati. Kalau nggak ikut ngaji dengan dia maka baro. Dia walaknya hanya orang-orang yang ikut ngaji dengan dia. Salah penempatan para ikhwan. Oleh karena itu saya katakan inilah hizbi yang terselubung. Ya. Hizbi yang terselubung. Kalau ikut ngaji dia di, apa namanya? wala, diwalai, kalau tidak maka dibaroi. Sekarang siapa yang merekomendasi dirinya? Kan begitu. Kalau sahabat yang mengatakan seperti itu pasti mendingan. Tabiin saja tidak bisa. Apalagi kamu yang sudah 14 abad lahir dari tabiin, Jangan-jangan memang orang jahilnya kan begitu. Nah, demikian para ekafidin azallahu iyyakum. Makanya hati-hati. Apalagi dengan mengucapkan perkataan sebagai seorang perkataan seorang alim man la yakunu lana kalau enggak termasuk kelompok kami maka musuh kami ini diartikan kalau enggak termasuk kami kelompok kami maka musuh kami diartikan kalau enggak masuk pengajian kami maka musuh kami Padahal maksudnya tidak seperti itu para ikhwah. Barang siapa yang, yang tidak termasuk ahli sunnah maka ahli bid'ah artinya musuh ahli sunnah karena antara sunnah dan bid'ah tidak pernah akur dan selamanya tidak akan pernah akur. Sama seperti antara kesyirikan dengan ketauhidan. Orang muahid dengan orang musyrik dari dahulu sampai sekarang sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah akur. Begitu. Jadi kalau nggak termasuk ahli sunnah berarti ahli bid'ah. Artinya mereka tidak pernah akur. Begitu. Ini jadi bukan diartikan kalau nggak masuk kelompok kami, maka musuh kami. Perkataan seorang ulama, ulama salah. Salah. Perkataan yang betul, kalimatul hak, ucapannya betul, benar, uri dari batil. Tetapi maksudnya batil. Nah, demikian. Nanti kalau masing-masing orang berkata seperti itu, nanti tiap jadi ustaz 3 tahun lagi kan, udah dapat S16. <laughs> Mulailah dia beri ceramah. Amallam yakul lana fa Wah, kan Muslim katanya ini kan diriwayatkan oleh Muslim. Lo Muslim mana? Ya saya kan Muslim. <laughs> nah demikian para fakidin anjallahu iyyakum. Ya, jadi tidak boleh berkasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah Rasulnya walaupun orang tersebut karib kerabat terdekat. Wa dalilu qaulu ta'ala dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan pernah mendapatkan satu kaum yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat yuaduna man haddallaha wa rasulah. Mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum Walaupun mereka itu adalah ayah mereka sendiri Au abna'ahum Atau anak mereka Au ikhwanahum Atau saudara-saudara mereka au ashiratahum atau keluarga-keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka itulah yang telah ditetapkan keimanan di hati mereka dan mereka dikuatkan dengan ruh dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ini surga selalu diidentikan dengan mengalir sungai-sungai. Ini menunjukkan betapa sejuknya begitu ya. Kita perhatikan mengalir sungai-sungai. Ya bisa jadi sungai-sungai ini memang mengalir di bawah istana-istana ya seperti istana Nabi Sulaiman ketika Ratu Sabak datang kan begitu Pakai syafa'an saqaiha Pakai syafa'an saqaiha ini surat namal ketika masuk ke istana Nabi Sulaiman Ratu Balqis menyingkap betisnya, mengangkat kainnya sampai terlihat betisnya. Dikiranya apa? Dikiranya dikiranya istana Nabi Sulaiman itu kebanjiran. Dikiranya ada air, padahal tidak. Kan begitu. Ola innaha dikatakan bahwasanya innaha itu adalah e, istana min dari kaca-kaca. Nah, begitu. Bisa seperti ini, bisa juga rumah itu di, di bawahnya ada sungai mengalir dari di belakangnya atau depan, kan begitu. Jadi bisa saja seperti itu. Yang jelas Bagaimana yang hakikinya kita nggak tahu. Karena kalau masih terbayang oleh kita sungai-sungai. Oh, di bawahnya seperti sungai. Saya ada anjungan di bawah sungai. Itu berarti bukan begitu. Pasti bukan begitu. Ya. Karena masih terbayang. Karena masih terbayang. Antum melihat apa apa namanya istana-istana orang dahulu misalnya istana Babilonia dulu ada yang namanya apa namanya taman gantung taman tergantung atau taman bergantung Nah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang jelas kalau masih terbetik berarti bukan begitulah surga. Dan jangan untuk paksakan. <laughs> tahu ini. Nah, begitu. Ya. Wa jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Demikian. Orang yang masuk ke dalam surga itu pasti Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Tidak ada orang yang masuk dalam surga itu Allah yang tidak ridho. Tidak ada. Ya, sebagaimana tidak ada satupun orang yang diridhoi Allah masuk ke dalam neraka. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah hizbullah, kelompoknya Allah. Ya, bukan dibuat nama. Ya kita buat kelompok bernama hizbullah. Kan begitu. Kalau nama itu bisa-bisa saja. Ya, nama bisa-bisa saja. Ala inna hizbullah hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya kelompok Allah itulah orang-orang yang akan berhasil yang sukses. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum. Intinya pada poin yang ketiga ini bahwa di dalam Islam harus ada wala wal wal bara. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Al-Mumtahana, Al-Mumtahina ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya untuk diri kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang yang beriman bersamanya. Idqalu liqaumihim mereka berkata kepada kaumnya, "Inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri kepada kalian dan apa saja yang kalian sembah lain Allah. Kafarna bikum dan kami kafir kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah mulailah permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya. Tetap bermusuhan. Hatta tu'minuna billahi wahdah sampai kalian beriman kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi orang yang kafir itu tidak bisa kita berkasih sayang dengan dengan orang tersebut. Ya. Tidak boleh kita berkasih sayang dengan orang-orang yang kafir. Lantas bagaimana dengan orang yang nikah dengan ahli kitab? Nah, ya bisa saja seorang muslim terpikat dengan seorang ahli kitab kan begitu. Lah kita nikahi sajalah niatnya nanti kita dakwahi karena ada yang seperti ini anak-anak lajang ini kadang-kadang macam-macam tersikir dengan dia nampak pemain sinetron ya lumayan kan begitu face-nya enam enam setengah gitu <laughs> udah udahlah kita dekati kita dakwahi nah, kapan dia bisa dakwah ke dia nah demikian bagaimana ya hukumnya boleh lantas bagaimana Nah, masalah sayang-sayang itu nomor dua. Makanya hati-hati dalam masalah ini. Menikah dengan alkitab itu boleh. Tetapi konsekuensinya sangat berat. Kan begitu. Menikah dengan alkitab boleh. Tapi konsekuensinya sangat berat. Anaknya bagaimana nanti? Kan begitu tanggung jawabnya bagaimana? Apalagi si anak ini lebih dekat biasanya pada ibu dibandingkan ayah. Nah, walaupun dibolehkan, walaupun dibolehkan namun sangat berat tanggung jawabnya. Nah, begitu. Makanya Umar bin Khattab ketika berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, "Kamu nikah karena ahli kitab ya?" Kata Hudzaifah, "Memangnya haram ya Amirul Mukminin?" "Oh, enggak. Tetapi kan banyak muslimah yang lain." Kan begitu. Jadi antum enggak usah pakai terpikat lah dengan orang-orang ahli kitab. Masih banyak ikhwat apa akhwat-akhwat kaum muslimin yang lainnya dari yang mulai pakai jilbab sampai enggak pakai jilbab ya, selama pakai selagi selama masih muslim kan begitu. Namun pilihlah yang bagus. Jangan main asal comot dari jalanan. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di sini sedikit saya bacakan e, dari kitab Wala wal Bara yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan yang menunjukkan apa namanya adanya eh, tanda-tanda e, loyalitas kita kepada kepada Islam. Di antaranya ia tidak boleh tasabu dengan orang-orang kufar, tidak boleh tasabu dengan orang-orang kufar. Dari dalam segi segala hal. Artinya yang uh, yang merupakan ciri-ciri ciri-ciri khusus bagi mereka. Apakah itu pakaian, gerak-gerik misalnya dan lain-lainnya. Ya, gaya gaya hidup dan lain-lainnya nah, tidak boleh menyerupai orang kufar. Bagaimana sabda Rasulullah man tasyabbaha fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia uh, termasuk mereka. Walaupun misalnya orang-orang orang-orang non muslim itu sudah ber, uh, memiliki penampilan seperti penampilan kaum muslimin. Tidak berarti kalau mereka sudah berpenampilan seperti penampilan kaum muslimin, lantas kaum muslimin bertukar menjadi penampilan mereka supaya tidak sama dengan mereka. Ini salah. Ya, ada sebagian dai yang berkata seperti itu. E, kalau yang namanya kalau yang namanya berjenggot, karena dulu orang-orang kufar nggak pakai jenggot. Nah, sekarang jenggot itu sudah menjadi tren di antara di kalangan anak muda, di kalangan vokalis <laughs> kan begitu. ya, <laughs> sudah tren. Jadi tidak lagi tidak lagi e, apa namanya suatu khususiah spesialis spesial untuk kaum muslimin saja, jadi bagaimana? Ya sudah cukur saja untuk menyelisih mereka dan begitu. Oh sekarang pakai misalnya uh, pakai kerudung. Oh sekarang susah-susah udah pakai kerudung. Iya, suster gak pakai kerudung, makanya kita jangan pakai kerudung untuk menyelisih mereka. Salah lagi. Kalau ketika mereka menyerupai kita, ya sudah nggak apa-apa, jangan kita lari dari identitas kita begitu. Nanti kalau orang-orang masalahnya sudah pakai jubah, kan begitu pakai serban. <laughs> Antum pun terpaksa pakai apa? nah, <laughs> jadi demikian. Memang terkadang-kadang aneh-aneh ya, di lapangan dakwah. Kemudian <clears throat> ah, bermukim di negara kafir. Nah, ini juga salah satu ciri bermukim di negara di negara kafir. Makanya kita disunahkan, dianjurkan untuk uh, ah, jangan agar tidak bermukim di negara kafir. Terutama kalau negara tersebut membatasi kaum muslimin untuk melaksanakan syariatnya. Ya. Saleh bin Utsaimin menyebutkan beberapa tingkatan. Kalau seandainya seorang muslim berada di negara kafir, sementara dia dibiarkan untuk melakukan syariatnya, maka hukumnya dianjurkan sunnah untuk meninggalkan negara tersebut. Tidak wajib. Nah, begitu. Kalau seandainya tidak bisa, kalau seandainya tidak bisa, dia dibatasi untuk melakukan perbuatan e, melaksanakan syariat-syariatnya. Lihat kalau dia sanggup tapi dia tidak mau, maka dia berdosa tinggal di situ. Kalau dia mau tapi karena ketidaksanggupan, maka ya dia mendapat udur. Mengapa kita dianjurkan untuk meninggalkan negara tersebut? Dikarenakan banyak sekali pengaruh-pengaruh ya. Pengaruh lingkungan itu kan sangat hebat terhadap diri seseorang ya. pengaruh itu pengaruh itu sangat hebat sekali kemudian apalagi di sini disebutkan uh, ber, bersafar ke negara-negara kafir ya. ke negara-negara kafir hanya untuk tujuan apa tujuannya tamasya begitu untuk tujuan tamasya atau untuk tujuan menyinggahi masjid yang di sana kan gitu. Nah, tidak dibolehkan. Ya. Di antara negara kafir, negara India termasuk negara kafir. Negara India termasuk negara kafir. Makanya jangan ke sana itu. Hanya untuk nengok masjid aja gua apa? Tengok saja masjid di samping rumah. Sama statusnya, nilainya sama. Eh, sama. Nilai masjid yang ada di India, di Pakistan, di Bangladesh sama seperti nilai masjid dakwah. Ya. Bahkan kita diharamkan untuk pergi ke sana. La tashuddu rihal illa fi salasati masajid. Janganlah kamu bermusafir untuk beribadah maksudnya ya, kecuali ketiga masjid. Masjid bil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Selain itu sama. Masjid yang di sana sama dengan masjid yang ada di samping rumah antum. Walaupun di sana 20 kali 20, masjid di samping rumah antum 10 kali 10. Sama nilainya. Kecuali tiga masjid ini. Makanya jangan terlalu hulu, ya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian inayatuhum artinya menolong orang-orang kafir untuk me, untuk membasmi kaum muslimin itu juga tidak di, dibolehkan. Kemudian e, meminta tolong kepada mereka, minta tolong kepada mereka atau menjadikan mereka teman dekat, ya, atau menjadikan mereka seorang pemimpin maka ini tidak dibolehkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW keluar untuk berperang Badar, melakukan perang Badar, seorang musyrik berkata, uh, uh, mengikuti beliau dan berkata, uh, aku ingin ikut perang bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, uh, apakah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya? Kata orang ini enggak. Apa kata Rasulullah? Idhab fa inna lanasta'inu bil musyrik. Pergilah, kami enggak minta tolong pada orang musyrik. Demikian. Kemudian, misal lagi di sini disebutkan penggunaan tanggal. Sampai penggunaan tanggal pun dikritik oleh Syekh Saleh Fauzan di sini. Ya kalau kita sebagai kaum muslim pakailah tanggal hijriah kan begitu. Jangan terlalu mencintai tanggal-tanggal miladiah yang seperti kita pakailah sehari-hari ya. Namun kondisi kita di Indonesia ini jelas berbeda dengan di Saudi Arabia sana di Saudi Arabia sana jelas yang namanya tanggal resmi adalah tanggal Hijriah di Indonesia enggak makanya minimal kita mencantumkan dua tanggal kan begitu karena kalau kita pakai tanggal Hijriah banyak orang yang nggak tahu tanggal berapa kamu pesta tanggal 15 Muharram orang mikir 15 Muharram kapan <laughs> kan begitu Hari ini hari apa? Hah? Nah, 10 Muharram. Itu hanya tiga orang, empat orang aja yang tahu kan begitu. Tanggal berapa sekarang kalau Januarinya? Hah? Nah, pura-pura nggak tahu. <laughs> Pakai pura-pura nggak tahu, mentang-mentang judulnya di sebelah seperti itu pura-pura nggak tahu. <laughs> Nah, gitu. nah, jadi demikian ya. Nah, masalah tanggal ini kita lihat juga gimana tempatnya ya, tempatnya. Cuman kalau kita bisa ya itu lebih bagus. Kalau kita bisa itu lebih bagus. Jadi masalah penetapan tanggal saja pemakaian tanggal di sini dikritisi oleh Syekh Saleh Fauzan. Apalagi ikut melaksanakan berpesta pora dalam rangka menyambut tahun baru. Nah, begitu. Kemudian ikut serta dalam pelaksanaan hari-hari besar. Hari-hari besar orang-orang orang-orang kufar begitu. Atau apa? Atau menolong misalnya mereka e, ada acara penyambutan Natal. Seorang muslim ini dia nggak ikut pesta tapi ikut bantu ngangkat kursi. Gak boleh. Karena bantu. Demikian. Ya, karena termasuk Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Apa mengucapkan selamat? Selamat Natal ya. Selamat tahun baru. Merry Christmas. <laughs> jadi boleh kan? Merry New Year. <laughs> Oke, Merry, Merry tapi apa? Iri ya? <laughs> Nah, demikian para ikhwatiddin azallahu alaikum tidak dibolehkan. Kemudian apa? Kemudian uh, suka kagum terhadap orang kufar. Wah, uh, tengok tuh Amerika. Wah, uh, wah, entahlah. oh begitu, kagum, dikit-dikit kagum. Di Indonesia ini memang gila terhadap orang barat dari dari, dari sisi seluruh sisi kehidupan. Dari mulai pendidikan, pendidikan dikit-dikit uh, menurut uh, di kepulauan pendidikan yang ada di Bahama, kan begitu nanti nut di kepulauan pelhabur baru sudah hancur dulu <laughs> kan begitu yang jelas semuanya itu rujukannya ke, ke barat ke Amerika Amerika Eropa ke barat oleh karena itu kaum muslimin di Indonesia ini biasa kalau mereka uh, sampai berbicara pun ke barat-baratan atau ambil ayo kan begitu. <laughs> jadi rohnya itu sudah lain jadinya. Bilang rohnya sudah dan R-nya sudah lain. Padahal jelek sekali kelihatannya kan begitu kedengaran. Sangkin gandrungnya dengan kebarat-baratan tadi. Sangkin gandrungnya dengan kebarat-baratan. Dari mulai bibir, lisan, kemudian penampilan rambut, pakaian, kan begitu. E, celana, kan begitu. Celana yang pisahnya cuma 13 cm kan dari sana. Kemudian pakai tali pinggang lebar. Setahu saya pakai tali pinggang lebar itu setahu saya dulu yaitu olahragawan angkat berat yang pakai. <laughs> Tapi sekarang dari pakai anak-anak gadis kita apa begitu, iya kan entah entah bagaimana ya, begitulah sekarang ini nah, begitu dikarenakan apa dikarenakan orang barat anak gadis barat sana gayanya itu pakai tali pinggang orang angkat berat angkat besi maka ditirulah orang-orang sini nah begitu pokoknya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW laqad tabi'anna sunan alladziina min qablikum Sibron bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujran dabbi la dakhaltumuh Sungguh kalian nanti akan mengikuti umat sebelum kalian. Eh, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut. Padahal kan gak enak masuk lubang biawak. Lubang biawak itu sudah sempit, gelap, tapi dipaksakan masuk. Dan itu mungkin terasa ngetren. Trennya pada waktu itu, yaitu masuk lubang biawak. <laughs> coba kita lihat Anak-anak gadis kita ini kaum muslimah yang pakai celana jeans sempit, pisaknya cuma 13 cm. Itu kan susah pakainya. Kan susah kan? Kemudian pakai kaos sempit. Setiap dia apa namanya dia jalan paksa ditarik ke bawah, naik lagi, tarik ke bawah. Kan susah. Ya kan begitu, apalagi lagi lagi naik naik sepeda motor, tarik ke atas. Namanya juga dia memang segitu ukurannya. Gimana tarik-tarik ke atas juga? Kan jadi punya apa namanya tambah-tambahan kerjaan. Coba dia pakai ya, pakai yang besar, nggak perlu tarik-tarik lagi memang segitu ukurannya. Kan begitu. Susah, tapi itu merasa ya, merasa itulah penampilannya, kan begitu. Padahal susah. Coba pakai yang apa namanya seperti pakai pakai rok mini. Kan susah tarik tarik tarik tarik Kan begitu, ditarik ke bawah, naik lagi. Memang ukurannya segitu, setengah paha. ya Susah. Coba dia memang mau ditutup juga, tutup lah yang bagus. Nggak akan perlu ditarik-tarik, nggak susah. Ah, begitu. Eh, begitulah. Bagaimana? Orang masuk lubang biawak saja diikutin, kata Rasulullah. Ah, begitu. Pakai celana biawak mungkin juga gitu ya. <laughs> mungkin celana sempit kan? Celana biawak. <laughs> Kemudian para hafidin azallahu iyyakum termasuk juga memakai nama-nama orang kufar, orang muslim, ya. Mamanya namanya Fatimah, bapaknya namanya Abdullah, anaknya siapa? Nah, siapa namanya? Nah, Caroline. Ya. <laughs> Laki-lakinya Johannes. Nanti anak ketiga Hitler. <laughs> Yang penting berbau barat kan begitu nggak tahu dia Hitler pembunuh berdarah dingin. Yang penting ke barat-baratan. Ah begitu begitu. Jadi ya demikianlah kaum muslimin kondisinya. Kurang sekali dakwah dan kurang sekali ya, kurang sekali yang namanya uh, pengetahuan mereka tentang syariat Islam. Inilah salah satu apa namanya beberapa poin contoh yang disebutkan dalam masalah wala wal bara. Yang jelas para ikhwah, seorang yang bertauhid cinta kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, saat kepada Rasulullah tidak akan mungkin mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Kalau dia tidak suka dengan orang yang memusuhi Allah, tidak akan mungkin dia meniru gaya orang yang memusuhi Allah. Kan begitu. Ya. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, misalnya dengan tetangga saja lah, walaupun nggak boleh kan begitu. Dengan tetangga kita nggak suka, benci sekali kita dengan tetangganya. Jangankan tetangganya, ayamnya saja lewat di halaman kita sudah kita lempar. Saking bencinya kan, apa salah ayam? ayah tidak tahu menahu tentang permasalahan mereka. Nah, <laughs> begitu. Bencinya minta ampun. Karena apa? Karena bencinya. Coba. Orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya, kita, eh kita meniru-niru gaya mereka. Kan nggak cocok ini. Itu menandakan apa? Kalau ada orang seperti ini di antara kaum muslimin, tandanya memang keimanan dia tipis. Karena kan nggak akan mungkin apa namanya cinta kepada Allah tebal, cinta kepada orang yang benci pada Allah juga tebal itu nggak mungkin. Kalau yang di sini tebal, pasti yang sini tipis. Kalau yang sini tebal, yang sini tipis, pasti di sini tebal. Ya memang dua-dua seperti itu ya. Kalau ini tebal, pasti ini tipis. Kalau yang ini tebal, pasti yang ini yang tipis. Nah, begitu. Nggak kan mungkin sama-sama tebal. Karena hatinya satu. Karena hatinya wa satu wa ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini. Allah tidak menjadikan dalam satu orang itu dua dua hati. Saya kira itu sajalah bagian kita pada sore hari ini, ya. Jadi ada tiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dari kajian-kajian kita yang telah lalu yang harus kita ketahui, pelajari dan kita amalkan yaitu bagi setiap kaum muslim dan muslimat yaitu kita harus bahwasanya Allah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki dan tidak membiarkan kita begitu saja, bahkan mengutus kepada kita para rasul, barang siapa yang mentaati rasul dia masuk surga dan barang siapa yang mendurhakai rasul dia masuk neraka. Kemudian yang kedua Allah tidak ridho terhadap seorang pun yang menserikatkan dia, baik menserikatkannya dengan malaikat yang terdekat dan nabi yang diutus. Yang ketiga, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan mentauhidkan Allah, dia juga tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun kerabat-kerabat terdekat. Aku lupa lihat dan astagfirullah li wa lakum wa inna